Bismillahirrahmanirrahim Yauma tajidu kullu nafsin ma amilas min khairin muhdara wa ma amilas min su Yauma tajidu ing dalem dinane metuki sapa kullu nafsin sapa sakabehane awak awak Setiap orang, setiap individu metuki ma ing perkara Amilat kan wis nglakoni apa kullu nafsin Yoma ya, tajibu ing dalam dirane medui sopo kulu nafsin Medui ma ing perkoro amilat Kang lakoni sopo kulu nafsin Bu ing ma Min khairin sangking keapian Dan medui muhdoron halid dihadirkan Segala kebaikan sebelum dihadirkan Terus diwales Wama amilat min su'in Wama lan perkoro amilat kang lakoni Opo kulu nafsin ku ing ma min su'in sangkelean ape elek sampean dihadirkan ning gone karepe wong sing lakoni. Iku tawat, iku terus jadi seneng. Apa law bina, Umpama antarane kulo nafsin wa hulan lan antarane ma amdat min suin wa bainahu antarane ma amdat min suin amat dan ono jarak baik dan kang adem disumben jengben niku nak jenengan ngamale elek diketokno iku seneng umpomo antarane amal elek mbek jenengan niku ana jarak sing saking aduhi. Iku saking saking ngerine, saking ngerine. Terus wa yukhadirukum wa nafsah. Wa yukhadiru lan medekno kuming sira kabeh sapa Allah Allah taala nafsu ing dadi Allah. Allah selalu memperingatkan kamu akan datnya maksudnya nggih aja sampai kita di bendoni apa di nerati senengi pengiran, Jodin wetin rokok jadi ini dua ayat yang diulang Mengkon wedi Allah wa yukhadziru wa kunafsa wa yukhadziru lan nget wedi nakum kumih sira kabeh sapa Allah wa ta'ala nafsu ing kanthi Allah Karena bulan baleni sopa Allah ditakiti kerana takit jadi ayat ini kan dibaleni ping pengkali. ini kutengi ini wa yukhadziru wa kunafsa wa ila wa terus niki wa yuhadzirukum wa nafsah wa rauf raufun bil uti Allah raufun kan sing akeh walasi bil siklan kawur ya karena tahbir itu jadi ini ku membuktikan nak teori nafsu ini ku keliru jadi ini kan Allah ngertikan ini Mustafa ya Allah medekno kue kelawan dati terus Allah raufun bil ibad Allah ku welas nah, selama ini kita kita nyongko Allah melasun angin duwe ngekei pakanan Padahal termasuk welas ini Kak Romanto. Misalnya ini ada racun, terus saya bilang sama Kak Romanto, Romanto itu racun ojo umpi. Ini ku bukti dong. Wala sama seperti yang dibedakan Allah ingatan mulanya bertahdir wa yuhadzirukum wa nafsa. Allah medek no kue tentang lakoni elek. Mereka kue nak lakoni elek, sampai di hari kiamat kue kuatir amal melek ngeberki kue lah tahdir ini ya termasuk bentuk raufum biliban melani bertakdir ditutup di wawaw Mulane ditangkir Allah sebagian sangka welase Allah nggih ditangkir. Soalnya kita ditangkir ojo zina, ojo mateni wong, ojo mangan harta secara batil. Semua bentuk tangkir itu karena hukum bil Wala zalalan tumurun nama kol. ini ngucap sapa wong kafir. Mana abudul asnam illa hubban lillah liqarribuna ilaih. Mana abudul asnam ora nembak itu alas nama ing boro-boro. Illa hubban kecuali seneng lillahi maring Allah liukor ribuna supaya no sapa asnam naik kita ilahi maring Allah diklaim yang kafir nyembah asnamu ya bentuk takor terus turun apa ini kul ya tentu kuntum tuhibuna kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar temlamun kuntum lamun kabe itu kabeh tuhibuna seneng siro kabe Allah hai Allah fatat uni mongko anu to sira kabe ini ingsun yukib mongko bakal seneng kum siro kabe kabeh sapa Allah wa ta'ala munafik nak seneng Allah iku nganggo aturan anut syariat Nabi rawa nyembah asnam krono seneng Allah Kawang jahiliya aku gede logika agama ya kata swingi wa gharrahum ini makanu daftar. Jadi wong jahilian gak ada logika ngeten Kang ini Di misale tak ila Allah, itu bloder terlanjur Eh mulai di sini aja dulu markai, aku mau aja markai. Agar aku mau kena versi markai bodoh dari alasannya ngos nabi la la nataqarrabu ila Allah bi taubin naksibihi jenenge klambi gak tau dienggo maksiat jadi dadi taqarrub ila Allah itu dalam keadaan telanjang maksudnya telanjang ku gak nggawa apa-apa blas dadi riyen nak tawaf ya utuh mergo Nabi Adam ku dianggap dosa Nabi Adam Iku mergo pakaian. Tapi Nabi Adam riyen ora disukani pakaian ke pengiran. Gara-gara Nabi Adam melanggar sebagai pengiran ditetir blotor. Udah. Jadi Nabi Adam bareng mangan wit khulti diparingi udah. Begitu juga Siti Hawa. Ketika udah terfatofiko yang sifatnya alimah warokil jannah. Terus nutupi pakaian kau gordon. Jadi intinya untuk kembali ke Nabi Adam. Jadi sanksi ini, tapi mau nggak tuh soalnya sanksi dong tuh soalnya tiga itu. Selagi kadang jadi ya nak ngono, nak tak dia <laughs> Jadi mau kena logika ini rusak. Ya bayangkan. Kalau Olahnya terus kudu zinatakum indakul limas jidin itu kan sebab nuzulnya mau wong jahiliyah aku nak tawak marmanto itu udah mereka tak korup, merasa tak korup tak kuat tak, toreko-toreko semuanya nama alawin ini tenggene Syria nih ini sampai kalau mau datang tulisan Yasir Arafat itu sampai klaimnya itu saling takfir. Kalau tanggal panca-panca yang ke Syria. Ya. Dilarang itu kumpul itu Wiridan. Ini <laughs> yang soal orang di ini makanya utaran waduh nyembah berolah ya alasannya tak korup ilmu. Ke Juga berarti itu so. Jadi dianggap mediasi tak korup ilmu. Ya sama nih wali somong. Jadi soalnya makanya yang itu ngeri. Jadi iftirah kita ala itu Abu Wahabi terus berlebihan dalam membasmi sirik sampai tawasul Rasulullah gitu Pak. Dilarang. Sirik bisa. Nah, NU ya berlebihan. Imam Samudro gelem. Jadi <laughs> repot sing NU doyan Imam Samudro. Sing Wahabi berlebihan sampai Rasulullah wae gak oleh kan repot. Wededane, <laughs> ngono wis nih. Sering. Aku mau ikut mulai kula niku zaman anyaran ngalim karo mantuk ayat paling termasuk terkenang secara ilmiah wa qarrahum fi dini ma kanu yaftar memang bahaya jadi kita dalam hal agama itu dibujuk ke iftirah gitu ya ini iftirah ya kalau sering ngomong kita tambah soleh tambah kurang ajar ya mau bagi si A gede, bagi si B gede, bagi si C terus nggawa kesolehan kita ya. Ya, tapi apa agama gantung soleh kita kan ya si ngurusi agama ya, si A si B si C kita malah kunak-kunak ngomong orang dipikir itu jenis makanu daftar. Terus saya perjalanan agama di pondok e A ya lewat kiai A perjalanan agama di pondok B lewat kiai si B, tapi malah nih ngomong kelunak kelunak ngurusi bojo rasa kusen, ngurusi anak. Gara-gara kita punya kriteria kesalehan, pertunda, <laughs> pertunda. Iku makan ya taruh istirahat. Uang ini kurang arah hadir jannah, gue soleh larang hadir, gue kurang ajar. Ini penting kurang ajar karena mantau. Dia mendialekkan hukum Allah dengan versinya sendiri. Jadi hukumnya Allah didialekkan dengan Allah dengan versinya sendiri. Orang anggap versi sing karuan secara faktual manfaat. Saya elek-elek iya karuan di santri paling gak ngalim nembong. Kau anggap dosa gak metengi santri ini sampai cara gue. Nah di sini tetap elek. Sebenarnya ditawar, maksudnya tetap elek, tetap elek nanti asal gak kenal kecuali di sono apa malah nanti sono zino boleh orang keren sing apa ya orang ya di sono <laughs> malah aman kan jadi dia nggak ngoten kecuali sampean kok sahabat nah sahabat ngeten kamu sofa ketika Ali bin Muawiyah perang itu banyak sahabat yang ngambil sikap netral berko Ali ya sahabiyun jalilun Muawiyah ya sahabiyun jalilun ketika ngambil sikap netral kados Abdul bin Abbas kados itu kata sih, sahabat-sahabat kelas 2 ini pada sih teng Cina merantau. Daripada ini kini geger kamela-mela moro Cina dakwah. Di sebagian ngantos terdampak di Selat Malaka setengah aja. melalui kata sejarawan sing meyakini zaman periode sahabat menonton sahabat teng aja. Nah, ngoten mboten nopo-nopo Dari misalnya sampean rata ke KCI A, KCI B, KCI C terus gaya pondok tenan. Terus manfaat tenan itu tidak apa-apa gitu. Karena pertuntang-pertuntok, A, ICA, ketinggi B gitu. Jadi kalau niku manja niku, wasor rohum fidi ini makan yang tahun tuh ngeri. Jadi kesalahan kita ini kesalahan yang memfonis, yang anti orang lain gitu. Itu, itu ngeri. Orang kesalahan kados zaman ulama-ulama riyin. Kulon gak ada cerita rumah tuh. Kulon di ulama sufi yang paling tak kagumi. Beliau itu ditanya ketika berkerennya eh, khalifah kan lebih dari mana orang orang khalifah kan tuh terus aniki gak sinter terkenal wali beliau terkenal bersih wali soalim kita kok enggak jadi kan ngeritik-ngeritik khalifah dan uang gak seneng khalifah khalifah kurang ajar gini jawabnya mbak itu secara bijak nah aku membuat dulu mustajab malah tak kena nol ini kalau alim tuh anali duaan mustajab la lada bihi li sultan Umpama aku ngerti di doa mustajab tak beruntukkan di sultan Mana deh bang, sultan itu dolim Jawab beli itu Fa'inna manfaataku amat Bergomanfaatiku umum saya lele elek Soeharto sekali tobat di masjid saya Indonesia tenang umpama sekali tobat itu masalah tenang saya lele elek Gus Dur umpama elek saya lele Megawati umpama elek jadi nyata nunggu sobat, gue dua anut aku anu yo iya, kang Fuadin kan, jadi hukum nanggu sing dikersakno Allah Allah sing iso memahami Allah iku ulama ulama ini kadang hormat sing ngambil jalur khalifah dolim lah itu beliau bilang umpama aku di di mustajab tak lo beliau Mergo sekali manfaat nak nasional levelnya nasional, kabupaten levelnya kabupaten. Mau mau Mustafa Soleh paling kuno kulo sak sana. Ibu ayo nak sak sana nampa ora ya, mesti. Tak soleh-soleh kuwatir rumah mantung sekupai biro. Artinya ngeten, saking salehnya dia sadar umat Islam itu ada di mana-mana mulai di Kalimantan, Sumatera umum aku soleh tenan reputasi udah nanti sepiro itu sadar betul sehingga umum itu tunggu mustajab di kampung sing amat mau kampung presiden jadi bupati jadi gubernur tapi tidak harus yang jabat birokrasi ya misalnya dalam konteks Indonesia Yusuf Zainuddin, Yusuf Hakim, tidak apa-apa lu tenang hormat saya di hati saya selalu berdoa supaya tokoh-tokoh populer kayak Hakim, kayak Zainuddin itu tidak suruh khotimah ya tidak zina, tidak karena apa itu ya tragedi kita apa aku bersih mereka zina terus gak tragedi Islam itu gak adil yang soleh yang ngomah udah yang soleh yang ngomah apa nak musuh kafir soleh Zainuddin zina terus gak tragedi Islam Dia kan apa saya kira dia sing di pondok berkus si A si B politik era itu nak zino nak selingkuh para tragedi Islam. Oleh gue sebab gue zino itu sama ayam gitu. Itu oleh mana? Lagi betul. lo pun nak sampai selamat ke Zino ke ini uang ke seluruh khotima terus ke urusan toko-toko itu mau suhu khotima gak bobo berat berat sampean, mana sampean suruh ke gedeng. Kan juga ada. Malah mereka lebih bahaya kan kalau khotimah bagi umat Islam. Karena mereka tokohan gitu kan. Oke, artinya kan sama-sama tragedi gitu Kita dino ya tragedi, mereka dino juga. artinya kekhawatiran kita harus sama ya kan. Mungkin-mungkin beliau-beliau selamat, selamat. Ya kita itu nggak bawa selamat ya adil gitu. Tapi selama ini gitu, tipikal orang soleh santri buat didikan kondi, bisa egoistik gitu. Pokoknya awal selamat itu wajah merah karwa itu lucu ya mungkin nak selamat terus orang Islam selamat jadi kita melalui pangeran pangeran udah butuh uang tapi tetap wa yuhadzirukum wa nafsa Allah selalu memberikan takdir padahal Allah tidak punya kepentingan ya Allah kepentingan no bong bong bong dalam kafe oh ya rugi ya kepentingan Allah peduli itu gitu peduli terhadap umat gitu kalau sering nggak Mas Romanto dekat santri-santri sing soleh saya kiai itu politik mau nyual si anak kiai itu saiki ku iku kabare seneng rondo sapa terus tak jawab ngoten ben benda zina kabeh benda demenan kabeh sing soleh kowe dhewe kan dilebokno neraka lha kok saged nek eh, saya ku ngono nang omah Wong kowe pati ngedrengki, maksudnya kiai jatuh kabeh sing ngapeng kiai kowe ya. Rencak <laughs> ati buah sampe rumah. <laughs> Ati buah sampe rumah. <laughs> Emang ada bolak balik, uang tambah soleh Agar gak ada guru, ini gak ngalim Malah rusak, gara-gara gak ukuran tadi, nih, ngeri Mungkin kalau tak lem tenan wali sing ngendikan. Jadi beliau tuh wali kan ngomong kritik khalifah jabe. Ngene aja ngamu di tengah mustajab. Mana tak tak guna iku. Kok saged bapak manfaat tuh amat. Jadi mungkin memang Mas Bura, secara terminologi sufi orang kayak balim kayak siapa mendoakan Barto itu mungkin secara terminologi sufi loh Kang Romanto, ya, tidak terminologi fakih. Kalau terminologi fakih memang ada aturannya gitu. Ya. Mau yang tenang Kang Fuadin ya, sak budu-budu ini ulama itu tetap punya nuansa islami. Bukti nih nggak tenang Romanto puaning gampang. Khutbah yang didesain ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita di Jawa atau di Indonesia atau bahkan di internasional mesti Allahumma aslih walatal muslim muslimin terus Umaro anak Wawuzaro anak kan selalu berdoa untuk Umar itu karena memang dalam tradisi orang dulu tuh orang bersih semua jadi yang namanya komitmen dia ingin sama-sama selah selamat orang keistimewaan sampai dulu Allahumma barik Umaro ina wa walatina warhamna jamum Allahumma izal islam wal muslimin tetap gak bisa menghilangkan wal muslimin Allahumma wal walatal muslimin wa umaro Agung, wa wuzaro agung kan begitu itu akal-akali wong soleh sing umel lah sing mutung di sholat berperuntang peruntang komentari kiai si A si B toko si A si B berperuntang peruntang di rumah dia gak sadar dia dari bocil dia dari iso madrasah randuwe pondok randuwe itu nanti. kalau buat ini kau Armanto nah ini anak buah kalau tak lawan nah anak buah kalau tersarung sana ini tapi nah karena itu mengeri Armanto kita ini harus berani ya dialog sama Allah ya Allah umat Islam itu banyak teng Kalimantan wonten teng pedalaman Kalimantan wonten di level birokrasi ya ono ulama di level markai ya ono ulama bahkan di kalangan orang-orang dolim ya ada yang disegani atas nama yang kebalik Islami gitu. artinya kan dari semua nopo ya, dari semua elemen ini banyak yang tidak kita dakwai kita ada ikut-ikut terlibat proses Islam gue yang mendengar orang-orang di sini semuanya selamat Mulai gue bolak kali ngomong, saat e top top ya, tim badik gelang umpam top. Eh ramal ada apa nih pasar, dakwah nih pasar santri sing gagal jadi kiai malah nih pasar gitu betul. Ya sama saat top top e presiden e orang rumah Islam sing nih gue musola nih surau surau. Bodoh saat top top kiai surau ya ramai ngalim nobong di di orang ngalim. Artinya ada ada sisi-sisi dakwah yang kita jelas tidak pelakunya gitu. Justru itu kita harus berdoa semuanya moga-moga selamat. Tapi orang Armanto karena kita punya kriteria kesalehan, misalnya seorang kiai itu harus jauh dari umaroh. Kita punya kriteria kesalehan begitu, misalnya seorang kiai itu harus jauh dari umaroh. Atau punya kriteria kesalehan seorang kiai orang itu itu merem. Ya memang kriteria-kriteria ini memang ada di bukti Alamat kiai soleh itu orang itu merem. Misalnya alamat kiai itu raduan duit korupsi. Dia pakai alamat-alamat soleh ini untuk memfonis orang itu. Padahal dia sendiri tidak mesti sesuai kriteria ini gitu. Karena misalnya orang terus no, alamat wong soleh itu gak kecangkeman gak hasut <laughs> orang buat terus no begitu kan gak adil kan mas Lalu itu dia adil kan oke misalnya tak ada buku bener ya terus nah, alamat wong soleh itu gak kecangkeman gak hasut malah tanggung jawab yang proses berjuang malah amar ma'ruf nahi mungkar malah proses jihad ramalan dia ini ramlebu kabeh lulus ngurusi anak bujur, <laughs> malah ramlebu jelas ini mus markai jadi kesolehan kita kesolehan markai ya, kesolehan malah mau disimpang jadi lengi kata-kata wali sing itu tentang kitab-kitab barat jadi lawa alim tu an bisa duaan mustajaban la daudu hilis hutan fa inna aku amma aku manfaatin nopo umum itu buatan sakit kita gedeng gedeng presiden jadi gedeng sinten mawon tokoh-tokoh agama artinya gak oleh gedeng itu dalam arti tertentu kita sama-sama sepakat ingin mereka itu baik ya, karena kalau baik itu enak misalnya presiden kita salah ya kan manfaatnya saya Indonesia ya. hanya kita tetap berharap terus karena mata gue mustajab orang kita berharap terus bahwa pemimpin-pemimpin kita aja mulai presiden sampai menteri sampai tokoh-tokoh populer itu baik-baik nyatanya mustajab betul wali-wali ini mustajab Contoh paling gampang tentang sinetron. Sinetron itu dunia ini wong blotor, wong buka aurat. Sing nyponsori ya Indofood sampai Cina. Tapi kersane ulama, kersane pengiran sebuti Iku saat ini ada sinetron yang mulai rian ada Terang-terangan kayak judul Astagfirullah, judul tobat. Terus gawe tema-tema yang itu ilmu hitam kalah ambil ilmu putih. Artinya nggak dengar mantoy ya, Itu membuktikan bahwa teori fakir itu salah. Selama ini teori fakir kan kalau ada haram halal kumpul maka menang yang haram jadi sehingga kesannya setiap uang yang blogger itu gak di nuansa apa Islami. Padahal tidak, fakta membuktikan banyak orang yang tahu Islam justru lewat film. Dan di film itu mesti ada blogger, ada gang ciuman macam-macam. Bila ya, kita sing santri dewi kadang terenyuh justru saat itu film. Padahal mereka ada orang-orang saleh secara kriteria apa? Oke. Sama nanti lo mulai dorjo apa punya yayasan yatim piatu gitu rumah tenan gitu biaya tenan. Yuno Warisman bukan kita mengatakan mereka lebih sholat timbang kang Fuadin kang Mustafa ndak kita tirta mawon betapa semua orang ini diberi hak Allah diberi kesempatan Allah untuk berbuat baik karena masih banyak kang Fuadin wali-wali sing kados kula kados ulama-ulama riyen mendoakan semua umat Islam di kesempatan melakukan keba kebaikan rata-rata nak wali waras cara nih dungo begitu wali dan sing mek selamat dewe oh wali rawaras <laughs> Gua tak lawan wali sudah itu biasa orang terkenal wali. Dia akan masuk aku nak mandi, gondang aku. Mereka mantul lah. Artinya pun kita ini kan diamanati, diamanati Nabi. Ya. Pulau jiran KB diamanati Nabi Joko umat. Ya. Sebisa kita. Ung Joko malah main masuk, mau apa mana di hijab nasional seneng merah karuan yang masuk nopo reputasi mau nopo ya. <laughs> reputasi rusak. <laughs> Dua lebih. Ya pangeran sing karuan pangeran mawon berkali-kali lewat Quran lewat Nabi ini wong kodon tobat kon ngakoni api nak berelek kon ngakoni ape wabi saya atau hasanata tampuha jadi setelah saya kita melakukan hasanah langsung tampuha ya jangan-jangan kan gitu. jangan-jangan orang-orang selama ini kita anggap elek itu sedikit tampuha gitu loh karena biasanya tim itu tenang kan nah orang Aceh ngono tsunami santri nyumbang biro banget. di kumpul sumbangan santri kafir orang nyumbang juta akhirnya sumbangannya artis ya. Sebenarnya kita tidak usah munafik. Ya jangan-jangan mereka-mereka ini punya kesempatan baik karena doa para wali-wali itu itu tadi doa para wali itu semua setiap umat Islam itu inginnya di kesempatan ngelakoni abe dan itu menjadi akhir hidup mereka. Enggak sama nak mau Quran kuwabe khas itu Nabi mesti wastagfir lidam tiga wali mukminin al minat mat itu istighfar kabeh sam dhewe lidam tiga wali mukminin awal mukminin Nabi Nuh juga sama Nabi Nuh Nabi paling budrek tetap syariat dengan ini ya Rabbi firli wali wali daya wali man dakhala baitiya mu'minan wali mu'minina wal mu'min Wabe Rasul mesti syariat yang ngotot Gak oleh nabi, dungo bawa ide oleh Jadi akal-akal kiai kiai bodoh cilik itu biasanya kiai syariat itu kupas Jadi kiai kriteria kesalehan Terus korban polisi biasanya tokoh-tokoh populer kiai kiai populer Terus dia ini merasa soleh dewi Pertumpang, pertumpang di santri ini mau telu bolor itu bot wafat tatanan <laughs> rusak kabeh es kasih nah itu mas Bro tadi kan ada tragedi kerabiarian ini saja ini off the record tapi kadang direkam sekarang ada tragedi kerabiarian antara ada konflik bahasan mangli Bali masem kan model-model begitu jadi jadi fonis-fonis hadza min ahli nar atau hadza min ahli jannah itu sudah repot ya karena itu harusnya kalau enggak gitu mas Baralnya Andai kan sama-sama sadar itu harusnya kita ya ingin dua beliau itu sama semua itu dan antar beliau juga ingin sama-sama selamat gitu karena Husnul Khotimah ini kepentingan bersama itu apa artinya bahas soleh jublet di santri ini selingkuh sama sama juga harus melihat saya aduh aku selamat tahan aku sebab agak selamat jublet selingkuh ya repot ya aku bisa nanti di santri ini hanya kan kepentingan bersama kan sama ketika tokoh besar itu selingkuh atau zina atau mati Khotimah kita juga ikut rugi kan tapi gara-gara kesalahan pribadi itu kok malah ben tuman terus ini malah, lah malah marah itu udah bisa kan itu udah bener sampai tak kono nabi dia jajal juga nabi Muhammad ini nabi bisa sampai di tradisi nggak ada pisau itu ya. seneng ya, mesti nabi itu paling ingin ya dengan umat ya sampai apa itu udah jamin umat umat itu karena nabi khusnul khotimah beliau karena fil jannah tetap baik paling terakhir temen umat umat umatku nasib baby sampai ketika nabi dikai jaminan Allah Nih lho wala sapa yuti karo buka fatar fatar damat kowe ape tak kei peparing sing kuwi mesti puas fatar ke. Iku Nabi tetap ngendikan ya Allah urdi wa khidun ummati finnar. Saya tidak akan pernah puas kalau satu umat saya saja fin finnar. Jadi Nabi akhirnya Nabi nganti kabudut itu orang puas. Mereka ngendikan ya Allah kowe tak kei sesuatu sing puas. Jadi Nabi bila urdi wa khidun ummati finnar. Kalau orang ngarai so puas selagi ini satu umatku jangan sing teng harusnya kita umat Islam kayak Nabi kalau beri warga lah aja Nabi buatan puas warga rumah tuh jelinin rokok, Mustafa nih rokok Sama, Mustafa juga harus gitu Betul nih, ya, nak gusti buat yang suaraku Nak kiai muhid, kiai sinden-sinden sing manfaat yang suaraku Jadi sama-sama merasa kita harus semua fil, fil jannah gitu Coba pepes soleh malah Rumah kiai si A, seneng era rakaruan, nak kualat <laughs> tuh Tuh Lalu kita soalan aja biasa lah nyanyian, tapi rasa berharap suhu khotimah lah misalnya nyanyian oh misalnya kita ratu tegur mantuk oh kia anyaran yang melihat kan biasa kan ngomong-ngomong sing model preman saja lah yang aman tapi itu yang berlebihan itu dulu mengkaitkan gini surat bukan juga tafsir ini bawa tunggu orang sini loh walasau bayuti kalau buka fatar tuh lagi wonten ini tengene ini lima ratus telur matur ben sampean ngerti bahwa fatwa saya itu benar-benar Eh, tak niati ya bener-bener ana maroje 503 hormat dengan dulu Eh, eh sama nomor internet surat duha. Dan nah, ini kan wala sofa yukti karob buka. Ya, wala waski. Lan bakal paring ing siro Muhammad sopo buka fatar do mongko puas siro Muhammad sumber kene akhirat Muhammad tak kei peparing sing kowe mesti puas ridho nggih kula wasi faqala sallallahu alaihi wasallam idza nak jenengan ngekei jatah peparing teng kula idza nalikane mengkono iku la ardo ora ridho ingsun wa wahidun khaliq ta sitok min umati ku fin benar kula sama-sama untuk jatah Gusti kula tetep ra puas umat kula sitok mawon wonten teng neraka Pak Mustafa ibu jadi nak mental nabi, mental wali, mental ulama ya kayak nabi ku tetep aja nak selamat dhewean orang puas. Kudu selamat ya bareng. Bareng-bareng. Paham ya? Mau paham ya? Tadi saya ini gue ini, gue dumbel ke toko raja cocok, raja cocok, tinggal terus beres Ya mah nyaman kan? Nah itu didungak no Tapi tuh no ya kira, ya, awal ya, ya, kira sama didungak no Sama <laughs> ini gue sombong Anggap aja kita kayak nabi ya mas kira Eh, ini jujur aja dengan pengiran ya Allah Atas nama itiba Rasul Jenengan Kalau dengan yang kata kan Gak apa-apa Lo memang syariat Nabi begitu di li dzambika wal mu'minina. Nah, untuk mau kiar. Kula lah biasa, kula nak donga nggih nang pangeran kula bertajud Gusti mati Islam tergantung tergantung kula kok. nak selamat kita bareng-bareng. Atau orang nakal itu iya, iya. penyanyi barat di India kok India. Kula itu lucu. berita nyanyi dia anu, wong barat itu bunga dewi anak ah, piwi dia bunga bareng bareng mereka tadi usah kampung itu apa artinya ya orang selamat ya bareng bareng bareng dan dia kamu sobat kita kan umat Islam udah karo sabis apa artinya sampai selamat tak ngajak sabis guling kabe kan kita sama-sama duit kepentingan selamat kabe gitu Mahal, ya. Nek nanti ora dikonco ora milih. <laughs> Lara Gara-gara nek swarga dhewe ora ono wil, ora apa apa. Ya? Oh, ini mbok ini syariat bumi putih kang Mas maskur gitu, ya, tradisi-tradisi kesalahan individu yang terus egoistik untuk tradisi kondi jelas juga tradisi nabi Mas, saya pastikan rumah itu tidak tradisi nabi tidak tradisi ulama yang sing khawatir, saya sing Sultanul Aulia sering ngendikan Sopo pengikut mesti beliau dan ilah anak akhidun biadi kecuali tak tuntun mesti taruhane tak tuntun tak safati. Kau no wali sing Wong ra mau model wih finar keras tujuh aku finar. Wali markai. <laughs> rawali paling ya wong setengah ngalim berarti jadab. Jadab setengah stres. Ora ora ono syariat keliru itu. Betul betul. Jadi wa dia wa nafsa wa wa raufum bil Kul ing kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Lamun ana sira kabeh iku seneng fata fattabi'uni. Monggo anut sira kabeh ning sun hibu monggo bakal seneng kumi sira kabeh sapa Allah wa taala. Wa kiranya pura sapa wa laku maring sira kabeh dina bagum ing desa-desa sira kabeh. Wa wa wa ta'awul ghafur rahim. Mumpung jet nom dadi ngaji so ngamu. Menak tuwa kan kok arek mah anteng. Ya orang soleh, rasa soleh, maka wis ispana lah ada ben laku di. Mumpung cek nom iso ngamu. Mereka rumah tuh es tua kan, soalnya setelah laporan aku yang Mana ada kiai, wis tua dilapuri mulai kiai kasus sampai apa gue kan santri janggal bah laporan nenek sampai apa kok gue terus <laughs> habis mati rosot. <laughs> Repot, nah sama aku itu arah kacau benar. Ada gini, anak kayak kata serempang, tak kau ibaluman mas bro, ada jenis kisah itu. Dilapuri apa? Alhamdulillah sampai bar kalau nopo bar kecelakaan pak keluarga kulo kecelakaan pak mati sudah dan alhamdulillah keprotes kan keluarga mas putih pak kecelakaan alhamdulillah eh sudah biro mati iman kafir repot kan karena karena kan, kiai kiai guys. nah katanya bapak elek menek guru SD baru syariat ate sopo oh poin alhamdulillah jadi kepala suku lain berisi dipecah. <laughs> Oleh udah update Alhamdulillah, jangan tidak tidak ya. Alhamdulillah. Komunitas SD Urisi dipecat. Nanti dan gara-gara alhamdulillah mau dipecat. Risi, ya, karena kantor ini ya, berarti di sini Nanti ceritanya dunia macam-macam. Nanti korban alhamdulillah dipecat baru tiga ada dipecat itu untuk beli alhamdulillah iya, repot ya repot repot itu jangan aneh-aneh tapi aneh itu aja paling sepi sing wali so ngambung ya, itu wes aneh untung repot gue minta Muhammad Muhammad Wah tak atau sira kabeh Allah ing Allah rasulan rasul Penta wala mongko lamun minggu sapa ngake ya rudu dise minggu sapa ngake ani tuat fa inna wa la yuhibbul kafirin. Mongko satem Allah taala la yuhibbul kafirin. Nanti sampai nak soleh tenan modern Nabi ya kados kula wau. Dadi Nabi Muhammad dikai jatah mat kowe tak kei terus puas. Nah, bodoh-bodoh dikai puas betul puas lha Gusti nak bawa hidup umat fin Sama Nabi Ibrahim yang ngotot ngoten karo ketika Ya Ibrahim, ini saya kali kalinasi imam aku tak angkat jadi khalifah, jadi imam Nabi Ibrahim cara kepekaan asing kola amin zuriyatilah anak turun kulo sepudi sampai ketika ngedikan nah anak turun kulo sepundi maksudnya ono nabi ini buatan onten tiang katus kulo buatan terus apa nah dalam ya rata dede no kue bariku nabi Ibrahim numak dungo supaya Rabbana wa asfihim rasulam min yasu alihim ayatika yu'alimhum kita bahwa hikmata wa yuzaki innaka antal azizul hakim itu ya Allah generasi sausai kula butuh ana rasul malik Mulane turunannya Nabi Ibrahim rata-rata mesti ana sing rasul. Kuwi mati-matian deh. Jadi cara pikirannya Nabi Ibrahim malah ke depan. Apa artinya aku soleh? Nak generasi saya isku gak soleh. Sampai ngono karo mantu saking pedulinya terhadap proses beragama, proses berumat bersama. Dora orang model wali-wali saya iki seorang sidik ngukumi wong liya benar. Sewenenge ra karuan ana cerita kiai selingkuh. Mergo dene sementing selamat. Jebule akhir hayate luwih selingkuh. <laughs> Ngeri wong padha-padha sedulur sing sitok jatuh kok seneng kudune yo. Kudune malah prihatin. Kita orang sama omong, jadi aman. Jadi nak tradisi Nabi wali mesti tuh Doa mustajab kanggo wong sing manfaat umum. Fa'in inna fa'in fa inna wa la kafirin Inna wa satu nawa ta'ala ikistofa milih sopa Allah ta'ala Adama yang ada manuhan wa ala imro Ibrahim wa ala imron Jadi keluarga alal alamin Zuriatam baduha mibadin Utawi wong wong apik zuriyah sing baduha sebagian zuriyah mibadin Jadi wow, karena ada kepekaan bersama Jadi antar genetik mereka ini sudah diproyeksikan untuk jadi orang-orang baik Didoakan terus wabaw sami kunalim Iskolat nalikane ngendikan sopa imro atau imron garwane Imron Robbi do pengira ingsun ini nazar laka mafi bakti mukharor ini saat temen ingsun nazar tu nazar ingsun laka marik panjenengan ma ing perkara ibat nih kang ing dalam beteng ingsun tak nazar no hal hale terbebas sama urusan keluarga eh ati kon kholison min sawazil dunya li khidmati baitikal mukotel di pulau nazar anak pulau jengben tak bebas no sange urusan dunia urusan keluarga tak khidmahkan untuk baitikal muqaddas Terus dari Rian ngotot dari ya soleh kalau mantu anak orang lahir wis diproyek seno soleh. Anakku gus dibuatkan kau akan dagang tak kan nyai jadi di jelas seperti proyek seno. Jadi ini natar tulaka mafibat nih muhar roron ati konteksnya merdeka kolison terus lepas ini sama hilir dunia saya kesibukan tuh dunia tak proyek saya oleh mati betikal mukodas demi nyetmai betikal mukod oh, semua jadi jelas dari zaman jadi kan aku cuma hamil Mustafa PD, gusti anak ora tak kon dagang roti, kula kan nyai PD, kamu apa PD? Wong dia nyala nala, sampai pengira dia anak ranong PD apa? Lawan orang-orang mungkin dua ya jadi kan pengira santai, santai kan. Wani sama tukang orang katri, wo tengar anak kula tak tukang kayu. <laughs> Iya beda, Nah, ada sama, ada Mbak Imron deh. Inna dzartuka kama nih batni muharraron ati korso lison min syawagilid dunya li khidmati baiti kal muqaddas. nak krungu wong nyen kesana ya ah, canggung <laughs> Ai santai, tapi kok beda. Bon Gusti anak kula tak proyek seno tak peruntukkan jenengan bon bebas urusan dunia. kobel ini. Monggo nompo panjenengan ini saya ingin inakan ka samil alih. Tenanan tapi hitungane lucu guyon ya, guyu gak jelas oh malah ngene nggak bedo kau mendingan dari kiai kau nara suge ah itu iya, sekarang ayo tuh eh, iya, terus akhirnya dongannya kesuwen ya kiai ya suge ya mulio akhirnya pangeran sih bingung kakean eh kasus dah pada akhirnya kiai naik kasus mulai mati Fatakobel mengaturin nompo panjenengan minisa ingsun indah kantas sambil alim saat temen panjenengan antara panjenengan asami alim binia di kelan Baiklah kalan kabudut sopa imronu imron Bayau ti imro ayu hamil Falam mawadu adha Mongkong semangsane lahirno sopo garwane imron ha ing Maryam ewaladat eh, ha jariatan Jebule ewe itu ya, Pengiran wanya di ya santi ini ya, ya, mestine bayang nanti tiki ayu lah anak Jebule lahir gue beda Pengiran seni ini ngono Jadi bayang nanti tiki ya lah anak bojone beda kolat dewi sopo imro imroatu imron Robi ini waktu Tuhan Musa Gusti ini satu insun waktu Tuhan ngelahirno insun ha ing binti Musa kali wedok kalau kok ngelahirno wedok tapi orang protes kok buat mboten sopan ini waktu Tuhan Musa kula kok nawa itu, pamu aku alamu bima lah. apa tuh wibir kan apa sing dilahir. ya artinya gara-gara itu malah potensi nyimpen genetik sing luwe apik yaiku akhirnya diproyeksino malah ping no Nabi Isa Wali salan orang ana sapa ada karo wong lanang ku kalung saka tini beto mereka beto jadi fungsine wong lanang beto Mungkin wong lahir lanang langsung detik kiai gitu. Tapi rapati awet. Awet banyak rata-rata gitu. Banyak pangeran ngotot gitu. Sunai pangeran damel nabi turunan top-top king beto Jadi Nabi Muhammad biya badillah lah zuriyah sing nuruno sing Sayyidah Fatimah. Nggih sami Nabi Isa nggih Maryam. Nabi Ibrahim sing anake saleh nggih King Sarah. Jadi ini panjang ngoten pangeran panjang ngoten kersane Nabi Nuh nggih sami. Nabi Nuh gara-gara bujur dia bener anake beling. Jadi kata ulama sih berpendapat bujur faktor utama. Nabi Nuh ini roto-roto ulama derani anakin beling kan anu gara-gara bujur dia kan beling. Jadi Nabi sing beling kan loro. Bojone Nabi Nuh Nabi sinten? Lot. Makanya cara pengeran kan tiga contoh apa jenenge wam Doroba eh, wa huma lilladi raka kafarum ru'atan nuhin wam ru'atan lut kana ta tahta ini min ibadina so tihaini fakhona ta guma falam yughniya min wa wakilat wa qilat kulan naromat dahi Allah gawe contoh ning gone wong wong kafir iku bojone Nuh bojone Lut kana ta tahta ini min ibadina solihin dua wanita ini di bawah dua orang yang soleh tapi fakhona guma falam yughniya an guma mina boisian qila tulan aromat dakhil bojone Nabi Nuh belok kan marai Yalah, Nabi Nuh di anak kanan Ya Nabi Nuh dia ya mantan anak sing banyak Terus mantan tradisi tradisine pangeran mantan kata-kata aja tapi ya bukan jelas. Faktor wedok ini kadang penting. Kemudian ketika ini gua fatwa fidzatiddin apalagi saat kita ngawin itu faktor ya gue, Ini gue sampean kawin di bojo melek gue ayu gue marah. nanti gua anggap baik krono perintah ya Allah. Jadi untuk tidak ke Allah. Jadi perkawinan itu sakral kan wanto. Paling tidak kita yakin lah. Gara-gara nikah kita itu ada kezina, Mari kita santri kan marga ikan mantu. Kalau ibu melek lukman, kapan santri itu jadi Yahudi, jadi berpikir materialistik. Bujuni iku nunggu duit, bujuni iku nunggu gawa Padahal cara Allah itu peristiwa besar nikah karena itu prestasi betul. Dengan nikah kita jauh dari zina. Nabi lah dawe kan ngoten final wa ulil basar wa ulil farji. Jadi itu prestasi betul dengan rumah itu Kita ada zina itu cara Allah prestasi betul. Dan kita ada zina itu karena istri kita. Jadi kudunya kita memandang istri kita itu dengan pandangan Allah itu tadi. Faham? Jadi itu menjauhkan kita dari Alhasil itu kita hormat itu gak pernah cawe itu. itu. Nah sampean hormat karena bojo kadang mantel, kadang merengut, kadang nuntut macam-macam baru mantel, kadang kan mantel. Tapi nah sampean hormati karena amru wong nyaman. Sampean kan gak pernah hormati makhluk kan karena apa gitu. Wah aku tak hormati bojoku. Saya lelek lagi, sing nyelamet apa zeligo, sing nyelamet apa zeligo. <laughs> Semari aku ora aktivis sarkem gara-gara di bojo. Anggap aja dulu. Peristiwa besar secara apa lho, zero elek banget. Jadi tuh sih udah bujumu Tapi bujumu juga kandani mau iki Mulai <laughs> <laughs> sih berbuat salah repot kan saya kangean Penyelamat zina kira kayak apa kamu sampai ini Wah, Wow, nanti ekstrim no malah kan, karo Penyelamat dari neraka ya dihormati pengen ngene tok. Tapi ini penting, pun saya penting. Nah, tapi nak awalnya kawin di Semarkai ya, serempet kan. Ini mau ngaku pikiran Yahudi. Tapi mau untuk iku ya repot karena awalnya cara berpikir gitu. Tapi aku untuk iku ya repot. Untuk dunia kan ya untuk dihitung warisannya biro di biro biro tapi kalian tak kalau di biro biro songoan tuh. pikiran itu sih bagian eh, beli kan biro langsung seneng ya itu. Itu lagi. itu repot faktornya terus. Nah cek diwiri sama cek semulah langsung faktornya menyelamatkan kita dari zina ya prestasi kan gitu kalau awalnya dan awalnya dunia kan waduh ya? waduh masuk ada Tali sadar karu kalunsa. Kue ini santan yang insun sampai dua jin anak insun ha ing unsa Maryam ing Maryam. Anak kula tak jin anak Maryam. Terus wa ini lan saat temen insun wa itu ha. Iku nyuwun bau reksa insun ha ing Maryam bika kelan panjenengan. Yo ditambahi ora ora hadok Kang Romanto wa talan anak turune Maryam. Jadi intinya seorang rasul, seorang soleh itu mesti dia komitmen pada generasi ini dan generasi men datang paham karo mantu ini sunnatul musofa jadi keliru memang tradisi soleh individualistik itu keliru sekali paham karo mantu soleh soleh yang individual yang terbatas itu keliru sekali nah jenis wong soleh itu yang mikir generasi saya ini sampai generasi soben gitu loh jadi ini ui itu habika orang hadok wajar kriyata minas syaitan rojim songko setan sing rojim ya, soal sebadani Allah buatan urusannya Allah tapi kita sudah menunjukkan niat baik punya komitmen bahwa kepedulian kita ini ya pada umat ini dan umat kemu kemudian Kata kobalah ya robuah bikobulin khasan Mongko nompo ing Maryam Sopo robuah pengirani Maryam bikobulin khasan Ini kan penerimaan sing ambil Wa amba ta'alan ngekei perkembangan sopoh muha ing Maryam labatan hasanan kan perkembangan sing ambil wakaf ya Zakaria lan rumat yang Maryam sobo Zakaria sobo Zakaria terus mulai kita keramat ini ini kalau kalau wasarai biar ngerti cerita eh arsa tegese ngekei perkembangan namun nyukul no doro kejo nyukul maksudnya ngekei perkembangan sobo Allah yang Maryam bihulukin yang kelan akhlak sing api jadi wa ambatan abatan khasanan maknanya beliau itu lahir dengan akhlak sing api Berapa kamu hitungan medis? Jadi dia lahir dengan bobot selalu meningkat. <laughs> ya repot, tak pakai ukur. Oh, <laughs> perkembangan gizi repot. Dengan ukuran materialistik kan, nah, akhirnya wapik, fisiknya wapik, fit. Terus kadar hormonnya sama ini, terus kesehatannya sama ini, bobotnya sama ini repot. Fakana tam butuh fil yaumi kama yang butuh ngorot fil amba atat ya dari yahbari sanadat kertas. Lan nekano sopo ibu ne Maryam umuha sopo ibu nili akhbari nanti betul mukaddas maring tetua eh, penggawa-penggawa betul mukaddas tadi di soanong sepo-sepo fakolat mau mengucap sopo buat Maryam atau Imron dunakum hadin nadiro dunakum ngalapo sira kabeh hadin nadiro Fatana fasufia mengkorbutan sopo wong akeh yang dalam Maryam di anak bintu imam dan satu Maryam ku anak imam dimulirin dari tradisi jadi nak ono neng cilik lahir berarti bapak uang rebutan rumah gua ayu ya anaknya tokoe li ya anak pintu imami fakola zakaria maka dawu sobat zakaria anak tinggi seni aku lebih berat biak lawan maryam ya anak kolata inti ku buli e bujuku ya aku paling berat umat maryam buli e melak aku fakola mau ngucap soal akil laura hatta natari asinggo mundi kita Wabah santri ini mendingin boten Bener jenengan Pak eh, Tapi semua berhak Karena kita semua santri ini beliau Lah hatta nak kaya gue mudik gitu Tantol aku mau kebudalan Sopo ake wagum di satu Nggak lah. Ila nahil ordon Maring sungai ordon Teng Palestina Nggak ordon Pak kau Tanpa donung ibadah Sopo Aladin Akelamagum ing kalam kalami Aladin. Terus diudi nih ngudi nih, Pena Pen Utawa anak panah Itu jemplung sungai Nah sing kelep berarti gak berhak. Sing polpene iku napa? Kemambang niku sing berhak. Tarwane ini ala anama ning atas saten wong sabata kang tetep apa lamu. Apa pola meman filma ing dalem banyu. Wasa idalan munggah apa pola. Kemambang bahwa Allah dia sing berhak kelawan Mar Maryam. Fasabata mongko tetep apa kalamu Zakaria. Ya, fa aku dalam mongko ngalap sapa Zakaria ya Maryam. Berhubung berhak terus wabana lah gurfatan fil masjid no kamar yang masjid bisa lamin kelawan pondok las itu kamu ora muka ilaiha maring Maryam guru wiru yani Zakaria kemanjen pamani bahkan ayat dia lan ono sapa Zakaria ya dia bi dia wa dia dunia tiba bedino di rumah jadi kirim mangan ngombe menyak Faji itu mau kemerdui sebuah Zakaria indah yang sandingnya Maryam Fagi atas Soifi Eng makanan musim kering musim panas isi tak indah musim hujan sepanjang ruang keramat jadi wayai musim kering untuk makanan musim hujan wafa kiata sita panganan buah-buahan musim hujan disofi itu musim kering kalau di guru lucu soifun besita mana ada soifun kan musim kemarau nasi tak hujan titenan itu gampang wah ngerti titik akeh hujan gue <laughs> sita nanti <laughs> dia kok sayang lagi kok masuk akal artinya jadi kena mamang soifun itu hujan Sita PSBB titik akeh titi akeh sita ya sing udah di sita. Angan-angan kok bener ya cocok waktu Saya kira-kira ikut tenan. Iya, jatuh jadi orang satu kamus, kayak gampang titik titik akeh. Kama kola ta'ala kau dini dawu sapa ta'ala wa kafala Zakaria lang rumat ing Maryam sapa Zakaria Zakaria Ulama tekola alia Zakaria roba wajah doa indah sekolah. Ulama atau kelas mangsane mancing ahli yang atasnya Maryam sebuah Zakaria alim krop yang kamar Setiap melebu kamarnya Nabi Zakaria Wajah tak indah rizka mendui rizki Apa melebu kamar menduk kok aman untuk rizki ya Maksudnya ono buah-buahan ya, Wali siapa ya kalau ya Maryam Kalau ada sopo Zakaria Ya Maryamu anna lagi ada kok Anna ikun di lagi ke desiro ada lagi Untuk kondi dong, kondi buah-buahan seger kemarin tapi kalau Dewi sama Maryam gua minintilah utawi gua buahan itu minintilah sama kersane aku. Inna wa yarziku maya sa'bi wa irhisam Sadana wa ta'ala merizkini sopa wa maya sa'bi wa kata Gunalika da'a Zakaria ini bedanya wali bimarkari Jadi nyatakan karo mantau ya, nak sampean ketemu wali pas itu kok dungo mustajab, misalnya sono kano buah-buahan iso Iku rapat tertarik nih buah-buahan jadi Nabi Zakaria orang akan tertarik nih buah-buah ini Nabi bumbutan rata-rata lama dari ya. keluarga ini pun Maria ayo kita tuh lama sampai rasa lama. melo wali cili-cili ada kepada melo <laughs> Soalnya itu permainan kelas tinggi sih kalau mereka rasa rebon hati mus jadi apa nih saya ngalim pas-pasan nih semuanya sing gampang-gampangnya lah tapi ilmu wajib dilakoni, komitmen, komitmen bersama. Soalnya ya bareng-bareng, tak kecelakaan, tak sama melo <laughs> Dan rokok bareng-bareng ya repot ya Tapi mau kan sampai rotak biri itu nanti ya, mulai akhir tradisi nabi komitmen terhadap umat bahkan terhadap generasi mendatang. Gue sunnah nabi, sunnah rasul, sunnah wali, sunnah ulama ngecek waras. Ya ulama gak ngono ya, rapati waras. Ulama egois. Nah, ini terus ketika Nabi, ketika Zakaria ngerti nak Sayyidah Maryam untuk rezeki sing aneh. Iku dia orang kok mikir, aku nu anggur itu, dan jaluk apel udah. Tapi langsung sadar berarti neng tempat ini tempat mus tajab cara berpikir beliau gitu. Mulai ini guna lika da'a Zakaria, guna lika yang dalam kono panggunan. Da'a tunggu sopoh Zakaria robbah. Wala Robi Abdi Mila Dunga Duriyatan Toibatan Inaka sama Udua Jadi langsung cara berpikir beliau Wah nak ngono aku dungo ning kene Mereka ning kene tempatnya dungo mus mustajab paham gitu terus harusnya kita itu begitu lah ketika ngerti nek iku dungo mustajab dasar nabi dasar orang soleh Ini orang kok ngene mesti wah ning kene dungo mustajab nak ngono aku njuk dungo rezekiku jembar mau jadi presiden aku ngoten langsung dungane nggih Wow, kados kulo kepengen duwe anak turun sing so soleh saya ini buatan kita kurang orang mbak siapa dengan mustajab pikiran kok tak jalur itu ngurus jembar rezeki yo jadi <laughs> jadi wali zaman akhir repot Herman tuh terkenal dengan mandi wong sing sowan pikirane wong apa pilkada boleh wong diutang jelas sih mesti <laughs> boleh wong kere ya boleh tapi orang kok kepengen khusnul khotimah urusan duit maksudnya Mana kalau nu wis mau bela lu malah sebenarnya ada tiga sombong. Ya apa kiai terkenal dungo mati kok dukun zaman akhir. Wong faktor itu. Nah bisa karya bonten ketika ngerti alamat dungo mustajab. Dungo dan dungo ya santri ski. Robi abdi bila dungo duriatan. Tapi badan naga sambil dua. Jadi banyak beda, mentalis beda, cara berpikir beda, kita kita kita kita harus marah, cara berpikir materialistik kan repot. Ya. Fana dadu mongko ngundang ing Zakaria sop al malaikat malaikat. Bahwa hale utai malaikat iku imun isoli fil mihrab. Dan ada ayat niki berarti jelas gitu. Jadi Zakaria teng mriki ini jelas Zakaria bapake Yahya. Berarti Zakaria nabi sehingga ada putra nabi Yahya. Nabi lho, tapi kerosulan itu kok kadang wonten ulama darani Nabi Yahya niku rasul dikon nabi. mari di sunnah ku aneh-aneh kan rumah di sunnah gua aneh-aneh mas berarti nak dia tarik ngene masuk gue zaman ngaji kang Fadil ilmu sing mbok rasul itu mesti nabi nabi ra mesti rasul woi, ilmu kok di kabeh di tafsir gak seneng mbek tarif Orang ngaji mulai Imam Suyuti, rata-rata gak seneng mbek tafsir, ambek nopo, ambek tarif ini. Rasul itu ya untuk wahyu itu tablet. Nah, Nabi untuk wahyu rasa tablet. Kuwabe di tafsir ora seneng. Ora ana wong saleh sing ora diwajibno tablek. Wah, aku ulama kok takoki ora ana wong saleh ora diwajibno tablek. Nah, Angger wong dikeki wahyu kok nyelametno manusa. Mesti kok nama baru dai. Gue itu tapi wis kadung populer ya nyaman ya repot kan. Jadi kita itu repot. Tradisi. Ya tradisi tarif ngono. Padahal cara kok takoki. Guna apa gak dikeki wahyu urip dhewean. Lalu sampai roh dewi kan teng Quran, agar Nabi, agar Rasul dia lagi be umat, be perbaikan umat, proses berjuang. Tapi ya enak sih nopo Mustafa, wajine pas-pasan, rezekine pas-pasan. Ya penak ya, terus diapalno. Nabi orang si Rasul, Rasul mesti Nabi. <laughs> Aku iki seragam. Padahal iya ini semuanya ngono larang-larang ora tak diri langsung ning kitab. Untuk kondi tak beri gue takbir saya ngono itu nak rasul mesti nabi nak nabi mesti rasul kita tahu orang langsung kita apa eh kok ujung-ujung malah-malah ditarik ngono tahu orang langsung repot kan Nah iya, sekarang gue sempok, sejuk gue kayak ngono apalan sama anak cek udah kan sama anak cek saya ini tidak ada nikah keliru saya ini direvisi dinasah nggih iya, soalnya akhir nabi cek rasul sing tok ilham ya, ya, iku mesti tugas ibu ngurusi manusa ngurusi tablet nyampe no amanate apa gunane apa fana tabawa pa iku soli fil anna wa yubasyiru kapi yahya musaddiqan hale dadi wong sing nastekno bi kalimat ibn wa kan kalimat apa wa dan nan dadi sayid. mana dadi sayid emat eh, wa nek sidin not wa hasuran wong hasur emanuan eh, manisa gak di tragedi selingkuh gak di tradisi seneng wong itu ya lucu nih Kiai Ras Likola Jawili Rondo <laughs> Jadi hasil Nabi itu ya terbebas sama coba wong itu jadi pengiran harus indir lah hasil nabi hasil toko itu tuh kasur, manuan Indonesia paling gak itu raga yora itu surat terkudan gua nabian kita seperti kalau Kala anak ana yakunu li gulam Gusti kalau kau duwe gulam Wakot kalau menel gibar, padahal kalau wis tua, Wa muratilan, lan khalite bojo ingsun wa iku wis wis apa jenenge rondo apa le gabuk kala dawuh sapa al amru kadzalik yo pancen ngono kowe wis tuwek bojomu yo gabuk tapi Allah ya falu maya tapi Allah ngersakno apa sing diker Kala Rabbi Jali ayah Rabbi demi ingsun Ical kula turi damel panjenengan maring ingsun ayatan ing ayat Kala dawuh sapa apa ayat tu kate ayat ira itu Allah tu kaliman nas ento ora iso ngomongi sira anas ing musuh salah sata ayamin ing telung dina ila rabban kecuali isya buat beral ing sira bagai pengiran ira kasiran kelan akeh wasab bilan maca tasbih sira bil asyi ing dalem sore walim ibkari lan wektu sewalam